saudara diawali dari ayat 1 sampai ayat 30. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 17. Baik. Insyaallah untuk ini kita akan masuki surah Al-Muluk ya, Tabarok. Baik, di terjemah perkata bisa dilihat di halaman ke-146. Untuk ibu dan bapak yang memiliki jilid ke-10 ya. Ini bagus sekali buku jilid ke-10 Inayah. Terjemah perkata halaman ke-146. Kita sudah masuki ayat yang ke-9 ya kita di sini Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Mari ahli disebutkan tuh ya. Wabi'sal alif lamnya alif lam apa? Alif lam komariah. wa bi'sal masir. Daraballah. Nah, Bu Yayu. Lah pada Allahnya dibaca tipis apa tebal? Tebal, tafkhim. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah baris atas, boleh. Karena sebelumnya pada Allah ada huruf yang berbaris fathah. Baraballahu masalan lillazina kafarum كفروا nuhin Nuhin nah hin tanduin ketemu Oh jadi idgham diguna kalau dimasukkan nuhiu gitu nuhiu wa lupa. Insya Allah ini Quran ini ya sangat sempurna lengkap dengan kisah-kisahnya baik orang yang durhaka maupun orang yang soleh ya. Ini kan sebelumnya berkisah tentang Aisyah ya. Khitobnya kepada Nabi yang menghalalkan, yang mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau kita kan karena cintanya pada istri dan anak kita, terkadang ya yang haram dihalalkan yang aturan uh, jelas dibuat samar-samar. Nah ini, Nabi hanya karena ingin mencintai ingin dicintai istri-istrinya, dia mengharamkan sesuatu yang halal. Gitu ya. Turunlah ayat ini. Ini kan hitop, gambaran ini kan untuk kita suri tola dan jangan sampai gitu. Cinta kita pada keluarga, cinta kita pada istri, pada anak, jangan sampai menghalalkan yang haram. Begitu juga mengharamkan yang halal. Hmm. Ayat pertama di awal-awal surat ini adalah kisah tentang dua istri Nabi ya Aisyah dan Siti Hafsah ya. Nah, dimulai ayat yang ke-10 menarik sekali ini kisah dua istri yang durhaka yang berada di bawah naungan dua orang laki-laki yang soleh. Itu kan Nabi Lut dan Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut ini. Di akhir nanti ada dua wanita yang soleh juga. Ya. Berada di bawah naungan laki-laki yang kafir, Fir'aun kan, yang durhaka. Itu Masya Allah, menarik sekali. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما fakhanatahuma falam yag yag jangan yoga jangan jangan dikolah kol kalahkan bukan qalqalah. Falam yorni, falam yaghniya. Tuh, ya jadi mata bi kan? Falam hukum mati idhar. Falam yaghniya anhuma. Maknya mata bi. Minallah lafaz Allahnya dibaca tafhim tebel. Kenapa tebel? Karena sebelum pada Allah baris di atas tuh patah. Sebelum lapar Allah ada huruf yang berbaris fathah, baris di atas. Ya. falam falam yaghni falam yaghni anhuma Allah syai'an syai'an karena ketemu wau tuh jadi idgham idgham apa diguna ada triknya kalau setelah tanwin tanwin itu apa sih fathah tain kasrah tain dhammah tain ketemu ada huruf yang bertasdid tanwinnya dibaca satu gimana minallahi syai'au gitu masukin. Ya, kalau kalau huruf mati setelah huruf mati ada huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu cara mudah itu ya. Nah, kan ada idgham idgham biguna, idgham bila guna, ada idgham mutamasilin, mutajanisin, mutakoriben, idgham hukumi mati, idgham hukum lamati. Ah, itu ya. Minau ayat ke-10 ya, surat At-Tahrim masih surah ke-66. Minallahi syai'aw wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا amat badal ya a kenapa kenapa amanu wah kemarin ada yang nanya terus kalau ada alif gimana ah ini ceritanya panjang ini ini ini kajian dalam nahu ya nanti ada huwa huma hum itu domir ini amanu mereka telah beriman jadi waw alifnya itu sebagai tanda waw jamak وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ada mim kan kadang-kadang satu satu Quran dengan Quran lain memang berbeda ya kita karena yang dipegangnya di sini yang ini pegang yang ini aja Nah, kadang-kadang cetakan dengan cetakan ada beberapa tanda berhenti yang berbeda. Kalau menemukan seperti itu ya yakini yang dipegang aja. Nah, nanti ada trik lain nanti. Masih di ayat ke-11, Ilqalat huram ilqalat, ilqa. Kalau mata bi, latihnya latnya hamas. Ilqalat rabib, rabinya jadi masuk rab rabib gitu. rabib nili indaka eh, baitan ikhfannya gitu baitan jangan baitang jangan baitan jangan baitan kayak orang bilang ember tapi ngaming ke ember gitu baitan fil jannati wa najini wa najju nyamber wa najini ini nyamatobi ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Tuh. Di akhir di akhir di, di akhir ayat ini ada dua wanita soleh. Satu di bawah naungan Firaun, satunya lagi Maryam. Ini jadi tentang dua-dua ya. Ayat pertama di, di ayat-ayat pertama tentang dua wanita soleh istri istri Nabi ya karena satu dan lain hal ngegosip kan Siti Hafsah ini dengan Siti Maryam. Nabi baru minum madu, nih nih nih Padahal itu suruh inginnya Nabi dirahasiakan, tapi begitulah kadang-kadang kan ngobrol itu nggak berasa. Kok Nabi tahu ya, ya datang karena turunnya wahyu surat ini gitu kan, ayat ini. Wa Maryam wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa fanafakh na mata bi'i na fi fi mata nya kosar masilah kosiroh dong enggak karena masilah kosiroh itu syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya ini ada ya mati jadi nggak panjang hi-nya dan ditandai dengan tidak tidak ada tanda panjangnya hak domir iya itu kata ganti dia hi nya kan kembali ke mariam ومريم بنت ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكتبه baru masilah ko siro baris berdiri adanya di hadomil kan tuh ada kasar berdiri itu cara mudah cetakan Indonesia tapi cetakan Timur Tengah tidak berdiri nanti. Ada kasroh, setelah kasroh ada ada garis kayak alif kecil. Waka matubi'i. Wa kanat minal alif lam minal qomad asli minal qanitin. Tuh. Matobi ketemu satu huruf di, dihentikan jadi mad ada disukun itu ya. Hmm. Pak Ari kalau huruf kolkola menghadapi huruf waw bertasdid hukumnya apa? Uh, kalau huruf kolkolah menghadapi huruf bertasjid. Hmm, huruf kolkolah. Hmm, kayak gimana ya contohnya? Nah, kurang konsen nanti. Huruf kolkolah menemui huruf bertasjid. Biasa aja jadi ya baca ke sana. Tapi kalau menemui huruf mati nanti kolkolahnya jadi hilang. Baik, dilihat dari <clears throat> ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi jahidil kuffar wal wa ghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayuhan nabi wahai nabi kepada nabi ini. Jahidil kuffar, perang, perangilah orang-orang kafir wal munafikin dan orang-orang munafik. ghluz. Eh, dan ber, bersikap keraslah gitu. Ya Waghlud dan bersikap keraslah alaihim atas mereka pada orang-orang kafir. Jangan belas kasihan lagi kalau lagi berperang gitu kan. Wa ma'wahum dan tempat tinggal mereka jahanam, neraka jahanam. Wa bi'sal masir dan seburuk-buruk tempat kembali. Baraballahu masalan lil ladzina kafaru Nuhin wa imra'ata Lut كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين صالحين jadi musanna ya jadi dua kan dua dua dua wanita dua laki-laki soleh ini ya eh, ini gambaran ada dua wanita durhaka berada di dua dua hamba Allah yang soleh Nabi Nuh Nabi Nabi Lut ya nih kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a minallahi syai'a wa kila dkhulan nar ma'addakhilin Allah Rabbi maha lengkap maha sempurna firman-Mu ya Allah tapi kadang-kadang kita tidak ma tidak mampu tidak paham karena kita hanya baca aja baca juga belum bisa kadang-kadang maka belajar tidak ada kata terlambat ya untuk suatu kebaikan Allah telah membuat istri Nuh dan istri Lut. Ini Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang soleh. Nabi Lut dan Nabi Lut ya. Lalu keduanya, keduanya istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suami tidak mampu membela kedua istrinya dari azab Allah sedikit pun. Ini gambaran nih. Itu kalau istrinya durhaka, sudah diingatkan, nah mama sholat, mama ini, mama ini ya enggak ya sudah itu kan. Ya, tapi suami ini nang, nanggung loh berat ya jadi suami itu. Kulukum ra'in wa mas mas'un ar-ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ini laki-laki ini berat ya tanggung jawab pada istri dan anaknya. Allah Rabbi. Ini. Maka kedua suaminya tidak mampu membela kedua istrinya dari azab Allah sedikit pun. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini istri-istrinya dimasukkan ke dalam neraka. Kan istri Nabi, kan istri Ustadz masuk surga dong. Ya kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Jangankan Ustadz, Nabi ini loh, sekelas Nabi. Kan kadang-kadang ada suka ada gambaran ya. Kok anak Ustadz gitu sih ya. Uh, ada ya beberapa kita tahu ya terkadang-kadang uh, dia terkena narkoba ini dan itu atau istrinya begini begitu. Nah ini ada gambaran lengkap sudah anak yang durhaka kan kanan jelas itunya putranya Nabi Nuh. Istri yang durhaka istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi bukan berarti kita ingin memiliki istri dan anak yang durhaka bukan. Hanya kita itu hanya menyampaikan tuh itu hanya dakwah beliau anni walau ayah. Kita hanya ngajak berupaya mengupaya ngajak kalau sudah ngajak, sudah mendidik, sudah mengusahakan, masih tetap durhaka, itu lepas tanggung jawab. Dengan catatan kita sudah mendidiknya, kita sudah menyekolahkannya, kita sudah mengupayakan. eh, anak saya mah gak soleh-soleh. Sholat gak mau, puasa gak mau, ini gak mau. Sudah gak dididik? Belum. Nah itu. Kan ada beberapa kisah ya. Orang tuanya, ibu, ayah ibunya sudah enak di surga Kemudian anaknya masuk neraka. Kata anaknya, sebentar ya Allah jangan masukkan ke dalam neraka dulu. Saya masuk neraka ini karena orang tua saya tidak pernah nyuruh sholat. Tidak pernah memberikan pendidikan agama. Ada juga, nak kamu sekolah biar kamu cepat dapat kerja. Nah ini sarung biar kamu nggak kedinginan. Nggak pernah mama ayah menyuruh sholat. Nah ini Allah Rabbi. Karena itu kata Allah orang tua, ayah dan ibunya yang sudah enak di sorga ditarik ke dalam neraka karena kamu tidak kamu tidak mendidik karena kamu membiarkan anakmu terprosok dalam kesesatan. Begitu juga sebaliknya ada orang tua yang karena satu dan lain hal dia masuk ke neraka karena anak yang soleh dan solehah ditarik ke surga. Allah Robbi berhati ya kita sebagai orang tua ini. Allah Rabbana, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan topik dan hidayah, memberikan jalan untuk kita di dunia kita bersama dengan istri kita, dengan putra-putri kita. Di akhirat nanti saling berdebat. Satu sama lain saling berargumen. Kenapa mama tidak sholat? Kan ayah dulu gak pernah nyuruh sholat. Kenapa ananda gak mau sholat? Gak mau... Kan ayah gak pernah nyuruh sholat. Aduh berat sekali Allah Rabbi ya. Semaksimal mungkin didik kita putra-putri. Makanya ayat ini bagus sekali. Ya kan ada... Uh, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan sebelumnya ada itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu di ayat yang ke enamnya ya. Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Masya Allah. Wa kuduhan nasu wal hijarah. Wal hijaratu alaiha malaikatun giladun syiladun la ya'sunallah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Rabbi. Masya Allah. Kita lihat terjemah perkataannya ya. Ayat yang ke-10. Sambil belajar membaca untuk para pemula nggak usah tangguh ya, nggak usah ini. Nanti setelah tafsirnya selesai, setelah pemahaman Qur'annya paham, tadarusnya diperbanyak. Jadi selama ini banyak orang yang memahami Al-Qur'an bagus, tapi teksnya nggak dibaca. Ada beberapa kajian-kajian nah, mengkaji Qur'an, tapi Qur'annya nggak dibaca, tidak jadi ibadah. Nambah ilmu iya. Karena baru jadi ibadah kalau Qur'annya dibaca, bukan terjemahnya. Terjemah bukan Qur'an. Ada juga yang membaca Quran, dapat pahala membaca Al-Quran. Tapi tidak pernah tahu isinya. Tentang ayat ta tahrim juga mungkin mungkin ada beberapa yang baru tahu. Oh isinya tuh itu. Baca sih baca tapi lewat aja gitu kan. Karena kita tidak pakai tafsirnya. Tidak pakai asbabun nuzulnya. Kenapa turun itu ayat kan? Doroballah telah membuat Allah memberi contoh. Masalan, perumpamaan. Lilladina kafaru bagi orang-orang yang kafir. Kafaru mereka kafir. Merekanya apa? Waw alif itu jamak ya. Imro'ada. Istri. Nuh. Istri Nabi Nuh. Wa mro'ada. Dan istri Lut. Lupok. Gitu jadi kokolah. Dan istri Nabi Lut. Kanada keduanya adalah tahta di bawah ya tahta akdami ummahat kan surga itu ada di bawah telapak surga kaki ibu, ya. Eh, tahta di bawah tuh. Tahta abdaini. Kenapa enggak abdaini? Enggak ab, abda abda ab ya, abdaini pakai ya nun. Karena ini sebagai musana dan dan mansub di sini ya. Jadi maf'ul. Abdaini dua orang hamba min ibadina daripada hamba kami salihaini dua orang yang soleh kembali kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi <clears throat> Dua dua laki-laki yang soleh ini dititipkan dua wanita yang durhaka. pakhonata huma. Lalu keduanya berkhianat kepada keduanya. Digambarkan kan Nabi Lut itu jadi nggak nggak aneh ya homoseksual itu lesbi itu sudah ada di zaman Nabi Lut itu maka dibalikkan itu kan durhakanya kaum Nabi Lut kan homosek dan lesbian itu jadi di dalam Islam sesuatu yang terjadi itu nggak aneh pernah terjadi karena sejarah itu selalu berulang kan gitu kan. Hanya rekap pelakunya aja yang berubah. Dari dulu kan begitu. Bagaimana eh, kudeta-kudeta seperti Ramos Horta ditembak. Ya sudah ada zaman Islam juga ada khalifah ditembak. Khalifah dulu nggak ditembak pakai pisau kan. dibun pakai pedang. Jadi selalu seperti itu. Sejarah itu selalu berulang. Hanya pelakunya yang berbeda. Nah ini. Huma Lalu keduanya berkhianat kepada keduanya. Maksudnya dua istri ini berkhianat kepada masing-masing ini Nabi Nuh dan Nabi Lut itu ya. Falam yughniya maka tidak mampu keduanya. Falam idhar hukum mimati ini. Falam yughniya matobi iya. Jangan paham ya, jangan. Falam falam falam yur yur jangan yoge falam yurnia maka tidak mampu keduanya anhuma dari keduanya itu maksudnya keduanya itu Nabi Nuh Nabi Lut dari keduanya dari masing-masing istrinya ini minallah dari Allah syai'an sesuatu sedikit pun waqila dan dikatakan itu ya udkhula udkhula masuk kamu berdua annar ini fi'il amar ya ke dalam api neraka ma'addakhilin, ma'a bersama ada khilin, orang-orang yang masuk. Ini karena dua dua istri ini durhaka, masuklah ke dalam neraka, tempat neraka kan begitu. Gitu. Jadi perumpamaan pertama ayat-ayat pertama tentang Siti Hafsah dan Siti Aisyah. Yang kedua tentang dua istri Nabi, ya. Dua uh, dua istri maksudnya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua-duanya durhaka kepada suaminya. Jadi dua istri yang durhaka ini berada di bawah naungan dua laki-laki yang soleh. Jadi, nah yang terakhir sebaliknya dua wanita soleh. Nah ini satu di bawah Fir'aun, satunya lagi yang akan melahirkan Nabi Isa kan, Nabi Isa alaihissalam. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين dan Allah membuat istri Fir'aun ini istri Fir'aun kan tahu ya sebagaimana Fir'aun ngaku Tuhan dosa sebesar-besarnya dosa karena sombong itu hanya bajunya Allah ini sombong sekali Fir'aun mengaku Tuhan dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang yang beriman. Kalau tadi perumpamaan bagi orang yang kafir, bahwa ternyata laki-laki yang soleh pun dititipkan, karena terkadang, terkadang dititipkan wanita yang durhaka. Sebaliknya, ini untuk orang yang beriman. Ada wanita yang solehah dititipkan pada suami yang durhaka, yang bejat. ini, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Ini kata Asia ya, istrinya Fir'aun. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. ini belajar baca ya, sekalian belajar terjemah perkata. Wa baroba, Diikuti wa boroba waknya dan boroba membuat ya boroba kalau istilah fiil kan boroba memukul tapi ini lain lain istilah nih jadi pemanfaatan katanya ya makanya belajar e, bahasa Arab itu jangan literlek gitu ya wa Allah dan membuat Allah masalan perumpamaan lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman amanu mereka telah beriman fiil madi kan itu li-nya bagi alladzina orang-orang yang kan. Kalau alladzi yang saja, orang yang. Kalau alladzina orang-orang yang. Lilladzina amanu bagi orang-orang yang mereka beriman. Imra'ata. Istri Fir'aun, istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini izqalat ketika ia berkata, "Rabbi Rabbi bin nih masuknya ini. Mungkin ini maksudnya ya. Rabbib tetap aja. Rabbib nili indaka. Rabbi ya Rabbi ya Tuhanku. Rabbib. Rabbib. Agak susah. Rabbib nili ya Tuhanku bangun bangunlah. Li untukku. Kata istri Fir'aun yang soleh ini. Solehah ini ya. Asia. Indaka di sisimu ya Allah. Bangunkan aku di sisimu ya Allah. Baitan sebuah rumah fil jannati dalam surga. Wa najini dan selamatkanlah aku Fir'aun dari Fir'aun wa amalihi dan perbuatannya. Wa najini dan selamatkanlah aku minal qaumiz zalimin dari kaum-kaum yang zalim. Allah Rabbi insyaallah ya. Kemudian yang terakhirnya wa Maryam. Nih dua wanita terakhir wanita yang salehah wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qaditin dan juga Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya maka kami tiupkan ke dalam rahimnya Iya bergaul nggak pernah malah laki-laki tiba-tiba hamil kan aneh waktu itu ya. Nah ini ditiupkan ruhnya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan ia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan ia adalah termasuk orang-orang yang taat. Wa Maryama. Ini belajar baca kan gitu. Wa Maryama dan Maryam. Wa Maryama benata dan Maryam putra wa Maryam binata Imron dan Maryam putri Imron anaknya ya putranya Nabi Imron eh, putranya Imron ya allati ahsanat allati yang kalau allati juga yang tapi allati untuk muannas mu ya kalau allati untuk muzakkar allati ahsanat yang ia memelihara farjaha kemaluannya kehormatannya fanafakhna maka kami tiupkan pihi ke dalamnya mirruhina sebagai dari ruh kami sebagian min dari ya sebagian ruhina dari ruh kami wa saddaqat dan ia membenarkan bi kalimati rabbiha dengan kalimat Tuhannya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa kanat dan ia Maryam ini adalah minal qanitin ia termasuk orang-orang yang taat. Setelah ini nanti tabarok ya al-muluk. Insyaallah. Kadang-kadang kita langsung membaca terjemah perkata atau terjemah Departemen Agama, kita paham. Tapi di ayat-ayat tertentu kita perlu penafsiran. Coba kita lihat tafsirannya ya. Tafsir untuk pagi ini diambilkan dari tafsir Al-Misbah ya, ini yang ditulis disusun oleh Bapak Kuresihab. Shihab ya. Beliau ini ahli tafsir se-Asia Tenggara ya. Allah Rabbi ya, luas dengan ilmunya ya. Ini. Jadi mulai ayat ke-8. Kan ada wallazi wallazina amanu ma'anuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Allahu akbar Wahai orang-orang yang beriman, ini diseru oleh Allah. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah harbu ya, insyaAllah. Ya, ya. Pasti Tuhan kamu, nah ini ini efek dampak dari taubat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. dari ayat sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min al anhar min al anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu walladzina amanu ma'hu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim Yaquluna Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini diamalkan ya, ini doa bagus sekali. Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Pasti Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di kanan-kanan mereka. Mereka berkata, ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا الله يا رب sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu nih ayat di atas masih merupakan lanjutan dari ayat yang lalu yang mengandung nasihat dan tuntunan kepada kaum beriman apabila memang setiap orang berpotensi melakukan kesalahan dan kekeliruan, Allah memberikan solusi. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan yang semurni-murninya. Sehingga mencakup masa lalu dengan menyesali dosa. Masa kini dengan menghentikannya dan masa mendatang dengan tekad tidak mengulang, tidak melakukannya lagi. Jika taubat kamu seperti itu, ia menyesal, tidak e, bertekad untuk tidak mengulangi, ke depannya melakukan ber, diganti dengan sesuatu yang baik, perbuatan baik. Jika taubat kamu seperti itu, pasti berdasarkan kemurahan Allah dan janji Allah, Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pepohonan-pepohonannya sungai-sungai. Inilah Ganjaran itu akan kamu terima pada hari ketika Allah tidak menghina Nabi dan tidak juga menghina orang-orang beriman yang hidup atau melaksanakan tuntunan agama bersamanya. Baik pada masa kini, saat Nabi hidup maupun yang akan hidup pada masa mendatang. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan demikian juga di arah kanan-kanan mereka. Dalam keadaan demikian, sambil mendekatkan diri kepada Allah, mereka senantiasa berkata, Tuhan kami yang selama ini membimbing dan berbuat baik kepada kami. Ya Allah sempurnakanlah, yakni lanjutan bagi ka, lanjutkan bagi kami cahaya yang telah engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan menuju ke sorga, dan ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kata nasuha ini ya, taubatan nasuha berarti yang bercirikan. Nus ya. Nus ini nasohanus, nusohanus ya. Dari kata ini lahir kata nasihat, yaitu upaya untuk melakukan sesuatu baik perbuatan maupun ucapan yang membawa manfaat untuk yang dinasehati. Jadi kalau dinasehati, orang yang dinasehatinya harus mengikuti apa yang diungkapkan kan. Kata ini juga bermakna tulus dan ikhlas. Taubat disipati dengan kata tersebut ini memberikan gambaran bahwa taubat itu sebagai sesuatu yang secara ikhlas menasehati seseorang agar ia tidak mengulangi kesalahannya. Karena taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang pelakunya tidak terbetik lagi dalam benaknya keinginan untuk mengulangi perbuatannya. Karena setiap saat ia diingatkan dan dinasehati oleh taubatnya itu. Menurut Al-Qurtubi, taubat yang nasihat, yang nasuha yang diterima ini adalah taubat yang memenuhi empat syarat. Pertama, istighfar dengan lisan. Astaghfirullahaladzim. Kedua, meninggalkan dosa dengan anggota badan. Memantapkan niat untuk tidak mengulanginya. Dan meninggalkan semua teman buruk. Ini salah taubat kan? Ada lagi yang berkata, taubat yang diterima adalah yang menjadikan Anda menghadap Allah dengan wajah tanpa membelakanginya sebagaimana ketika berbuat dosa. Berbuat dosa kan membelakangi, kita tahu, kita tahu takut dengan orang, dengan orang aja takut. Tapi dengan Allah kadang-kadang seperti tidak takut. Kan nggak ada orang ini nyuri, nggak ada orang. Allah kan maha melihat, waskat pengawasan malaikat melihat, mencatat. Nah ini, ya menjadikan Anda menghadap Allah dengan wajah tanpa membelakanginya sebagaimana ketika berbuat dosa. Berbuat dosa kan membelakangi. Membelakanginya tanpa sedikit pun menghadapkan wajah kepadanya. Rujukan ayat kelima surah ini untuk memahami kata asa, kata yukhzi terakhir di kata al-khizi ya, al-khizi ini yang menurut pakar bahasa uh, ini ada adalah al ragib Al-Asbahani menurut beliau adalah rasa tidak nyaman yang timbul dari dalam diri seseorang maupun dari luar dirinya. Orang yang berbuat dosa, berbuat salah itu hatinya tidak tenang. Nah, rasa malu dan terhina adalah ketidaknyamanan yang lahir dari diri orang yang sedang berbuat dosa. Dari luar adalah pelecehan dan penghinaan yang diterimanya. Firman Allah, La yukhzi, la yukhzillah. Allah tidak menghina, mengandung makna bahwa Allah akan menganugerahkan kemuliaan kepada mereka. Ini karena di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Hanya ada dua. Kalau nggak surga ya neraka. Yaitu surga tempat kemuliaan dan neraka tempat kehinaan. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Faman juhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Itu dulu ya. Dan jangan sampai kita baca Quran, baca Yasin, Waqiah, Tabarok, tapi nggak ngerti maknanya. Bacanya jangan ragu, memang dapat pahala. Tapi kan Quran bukan hanya untuk bacaan, tapi pedoman. Baik. Ada waktu sedikit untuk kelas C yang ingin mencoba, silahkan ya di 0812 828 7881. Ya, silahkan. Ayat tadi yang sudah kita ini tadi mulai ya ayuhan nabi ya, ayat ke-9. Terjemah tafsirnya tadi baru dari ayat 5, 8 ya, enggak apa-apa. Sedikit demi sedikit. Silahkan e, untuk kelas C ini ya hari ini di 0812 828 7881. Kabar gembira juga untuk ibu dan bapak jangan lupa uh, taklim kita jam satu ya. Uh, sudah dipersiapkan perlengkapan canggih. Ada infokus, ada naskah gratis. Jadi sayang kalau nggak datang ke Depok ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ غاغن واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير jadi mad ada disukun ya ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ada yang masuk hmm, kita coba ya Assalamualaikum Assalamualaikum silahkan mana suka suka ngajarin jerit ya ya silahkan ayat yang ke-9. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-9 Pak ya. ke-9. Ya عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Jangan ditahan. Wal munafiqina waghlul alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Itu. Jangan ditahan ujungnya. Kosar semua. Jadi wal munafikin. Wal الظالمين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين إيه، إيه، إيه، مثنى solihaini. Kalau solihin nanti jama. Nah, ini kan dua istri eh, dua istri durhaka berada di laki, dua laki-laki yang soleh. Solihaini. Ya lagi. Ya Nabi solihaini. Bukan solihin. Kalau solihin mah jama. Orang-orang yang soleh. Mukminin, mukminun. Ini mukminaini, musanna. Jam uh, musanna dua. Ya. Min ibadina الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا من الله شيئا وقيل ادخلا فرعون وعمله ونجني من القوم Eh, الظالمين zo. Jangan do. Bukan sod titik, ini to titik. Minal qawmil zalimin. Agar rapuh. من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها Es, bukan waw, fa. Bukan waw tapi fa. Bukan oh, wanafah iya. tapi fa. Ayo lagi. Hmm, wanafahnya. Lagi. Ahsanat farujaha fanafahna fihi min ruhina. Min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. ربها وكتبه وكانت من القانتين Terima صدق kasih. الله العظيم Sadaqallah lagi. Terima kasih Pak Ali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan lupa hari Jumat kita ada Ustadz Cinta ya di Kayu Manis silakan yang ingin hadir. Kemudian yang biasa hadir kita talim di Kartini 58 juga disiapkan infokus perlengkapan lengkap dan eh, apa makalah gratis. Sayang kalau nggak datang, rugi kalau nggak datang ya. Ke itu di Kartini 58. Ini ayat 11-nya. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ada mim tuh kan mutlak berhenti Il qalat rabbi Rabbinya masuk. Il qalat rabbi bni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين jangan bo tapi za ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Bisa lah lama-lama ya Eh, mulai uh, latihan dari terjemah perkata cepat lah insya Allah. Jadi terjemah perkatanya miliki, bukan karya saya ini. Ini karya Yayasan Bimbingan Masyarakat Islam Al-Hikmah. Ada uh, terjemah perkata tuh ada yang bawahnya pakai Arab lagi, ada yang pakai Latin. Kalau pakai Arab bagus juga mana aja. Kalau pakai Arab itu cuma satu pakai tulisan Arab maksudnya, cuma satu buku. Kalau ini sampai 11 jilid kalau salah. Dimiliki lah ya berguna ini bermanfaat sekali untuk yang awam yang kita belajar terlambat terjemahnya. Karena kita menyadari bahwa belajar Al-Quran itu jangan hanya bacaan saja. Kan seperti Pak Kore Sihab sampaikan, itu selalu saya ulang-ulang. Kita dapat surat dari orang Perancis. Tapi kita nggak ngerti bahasa Perancis. Dibaca berulang-ulang. Tapi kita nggak ngerti isinya. Kenapa nggak minta nggak minta pertolongan pada orang yang ngerti bahasa Perancis? Mas, mas, tolong diterjemahin apa sih isinya? Ternyata isinya, kalau kamu sayang sama aku, susul aku ke Perancis. Karena nggak dibaca, akhirnya nggak disusul-susul. Ya udah minta cerai, misalnya seperti itu. Jadi inilah ya, e, mari kita belajar bersama, belajar membacanya, belajar tajwidnya dan memahaminya. Sedikit demi sedikit ya. Sudah profesional, hari Rabu itu kalau nggak salah di Ciputat itu ada kajian dengan Pak Kuresi Hab Tafsir. Nah nanti beliau belajar dengan beliau kalau belajar awal-awal dengan beliau juga belum nyambung otak kita karena beliau kan profesor doktor ya masya Allah sama kalau dulu profesor eh, dokter Kosim Doseha sama belajar tafsir enak gitu ya enak kok kalau belajar itu baik terima kasih untuk semuanya bila hitabi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Kaja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini Tentunya hari Rabu tanggal 13 Februari 2008 Selamat pagi dan selamat mengikuti